Baik itu nikmat-nikmat yang sifatnya zahirah yang sifatnya nampak ataupun nikmat yang sifatnya batinah. Maka termasuk nikmat yang sangat besar ayuhal hadirun hafidhani wa adalah dipilihnya kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai ilmu yang mereka senang menghadiri majelis-majelis ilmu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya Ali Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan tentang sekian banyak yang namanya majelis ilmu. Keutamaan yang namanya majelis ilmu yang mungkin kita semuanya sudah menghafalnya. Maka bersyukurlah ayuhal muslimun. Dikarenakan seorang itu tidaklah dimudahkan kepada sebuah perkara kecuali itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu du'ifa. Dan diciptakan manusia dalam keadaan yang lemah. Maka seharusnya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh aktivitas hidup kita termasuk kita menghadiri majelis taklim, termasuk kita melaksanakan sholat jamaah, maka harus baik kita untuk bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merah merasa bahwa semua itu merupakan kepandaian kita, kekuatan kita, ataupun keimanan kita. Tapi itu merupakan fadilah, keutamaan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin muslimat, para hadirin yang saya muliakan, ketika kita memperhatikan hari-hari kita, maka kita akan mendapatkan bahwasanya hari-hari yang kita lalui ini terasa sangat cepat. Yang kemarin kita baru melaksanakan sholat Jumat, maka pada hari ini pula kita telah sampai pada hari Jumat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi nabinya alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya perputaran hari yang sangat cepat, perputaran waktu yang sangat berdekatan ini merupakan alamatus saah. Merupakan tanda-tanda hari kiamat. Tanda dekatnya hari kiamat yaitu tatkala waktu itu saling berdekatan. Waktu itu sangatlah cepat berganti. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu belum menceritakan bahwa bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda la taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman tidak akan tegak yang namanya hari kiamat sampai yang namanya waktu itu saling berdekatan kemudian beliau alaihi wasallam menggambarkan bagaimana bagaimana dekatnya yang namanya waktu-waktu tersebut. Wa takunu sanatu kasyahr. Beliau mengatakan yang namanya tahun itu seolah-olah rasanya hanya satu bulan. Ya. Itu kenyataan yang kita rasakan. Wa yakunu syahru kal jum'ah. Dan yang namanya satu bulan itu rasanya hanya satu pekan, satu Jumat. Watakunul Jum'atu kal dan yang namanya satu pekan ataupun satu Jumat itu terasa seperti hanya satu hari saja. Wayakunul yaumu kasaah dan satu hari itu cepatnya seperti satu jam saja. Watakunu saatu kadir matim binar dan yang namanya satu jam itu digambarkan seperti ranting yang terbakar oleh api. Sangat cepat. Ya. Ini semuanya ayuhal muslimun, ayuhal hadirun. Kenyataan yang kita rasakan. Hari-hari berganti sangatlah cepat. Waktu-waktu berputar sangatlah cepat. Ya. Ini menunjukkan yang namanya dekatnya hari kiamat. Dan seorang muslim, seorang yang beriman, dia bisa mengambil pelajaran untuk dia lebih bersemangat, lebih sungguh-sungguh dia dalam dia menjalankan amalan-amalan soleh. Semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Justru orang tersebut terbawa oleh arus terbawa oleh globalisasi yang kemudian pemikirannya pun terbalik. Dia lupa terhadap tujuan dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kalau dia hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jalan pun tersesat. Akhirnya dia pun tidak tahu arah. Maka seorang muslim seorang mukmin yang diberi taufik Allah Subhanahu wa taala untuk dia senantiasa menjaga istiqomahan, menjaga yang namanya hidayah. Termasuk menjaga hidayah yaitu dengan kita menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim yang mana dikatakan oleh sahabat Muadz bin Jabal yang namanya majelis ilmu akan bisa menambahkan yang namanya iman. Haya najlisu subina sa'atan. Haya najlisu subina nu'minu sa'atan. Marilah kemari untuk kita beriman sesaat. Yaitu kita menghadir yang namanya majelis-majelis ilmu. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini yang seharusnya jadwal Alusat Ridwan ataupun Alusat Maimun dikarenakan beliau ada halangan maka kami mengisi kosongan waktu untuk meneruskan pembahasan kita pembahasan kitab adab pembahasan kitab masalah akhlak dalam Islam itu pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang biasa kita kaji pada malam Rabu kita sampai pada bab yang pertama itu bab mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Awasainal insana biwalidayhi husna." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini bab yang kita bahas. Dan sudah lewat beberapa faidah-faidah yang menyebutkan mengenai pentingnya seorang anak Pentingnya kita untuk memperhatikan yang namanya adab, akhlak dalam Islam. Ya. Dikarenakan adab dan akhlak dalam Islam ini merupakan inti dakwah Nabi kita Muhammad alaihi ya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Rasul mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak atau dalam riwayat yang lainnya innama bu'istu liutammima salihal akhlak hanya saja aku diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia maka seorang muslim terkhusus seorang ahlu sunnah yang dia telah mengerti al-haq mengenal sunnah untuk dia lebih iktidaan di sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat untuk menerapkan yang namanya sunnah. Bersemangat untuk mempraktekkan yang namanya adab dan akhlak dalam Islam. Jangan sebaliknya. Dia membawa yang namanya sunnah Nabi Lailatul Namun di siang lainnya dia orang yang memiliki akhlak yang jelek. Bagaimana manusia akan lari atau bagaimana manusia itu tidak akan lari ketika melihat orang yang membawa dakwah sunnah, membawa dakwah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Wasallam, mereka orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang tidak mengenal adab akhlak dalam Islam. Ya. Bahkan Nabi kita Shallallahu Wasallam adalah orang yang paling bersemangat untuk mendakwakan yang namanya akhlak dan adab dalam Islam. Disebutkan dari hadis Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrikin. Ketika itu dia orang yang paling bersemangat, orang yang paling benci terhadap Nabi kita alaihi salatu wasallam. Ketika itu dia berdagang di negeri Romawi. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengirimkan surat kepada raja Romawi ketika itu yang bernama Hirokel Kemudian dia pun mencari mencari orang-orang Arab untuk menanyakan tentang nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian raja pun menyuruh para pengawalnya untuk menangkap beberapa orang Arab ketika itu. Dan mereka mendapati sahabat atau yang ketika itu masih kafir Abu Sufyan. Kemudian dipanggil beberapa orang ketika itu. Kemudian dimasukkan ruangan khusus. Kemudian ditanyakan mengenai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu wasallam dalam dakwahnya. Kemudian dia menanyakan, "Wa madza ya'murukum?" Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi kalian itu? Kemudian Abu Sufyan menjawab, "Wa kana ya'muruna anak wahdah." Bahasanya Nabi tersebut memerintahkan kita ya, untuk menyembah kepada Allah semata abauna. Dan nabi tersebut melarang untuk menyembah sembahan dari bapak-bapak kami. Ya. Kemudian belum melanjutkan wa kana ya'muruna bisidqi wasilati wal afaf. Dan nabi tersebut menyuruh kita, menyuruh kami untuk memiliki sifat as-sidq. As-silah wal afaf sifat kejujuran, menyambung silaturahmi dan juga menjaga yang namanya harga diri. Ya. Ini dakwah Nabi kita alaihi wasallam. Di samping beliau bersemangat dakwah tauhid, beliau juga bersemangat untuk mendakwakan yang namanya akhlakul karimah. Ya. Maka pembahasan-bahasan yang seperti ini ini perlu juga dikaji oleh kita kaum muslimin terkhusus ahlu sunnati wal jamaah untuk kita lebih bisa mempraktekkan adab dan akhlak dalam Islam yang benar. Mengenai ayat di atas yaitu ayat wasainal insana biwalidayhi husna disebutkan bahwasanya ayat ini turun kepada sahabat yang mulia itu sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabat eh, Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan salah seorang sahabat yang telah dijamin al-jannah oleh Rasul SAW. Termasuk 10 orang sahabat yang dia dijamin oleh oleh Rasulullah SAW dengan al-jannah. Itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad putra beliau Yuhadisu an abihi Sa'din. Beliau menceritakan dari bapaknya itu Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Qala bapaknya mengatakan Nazalat fiyya arba'u ayat. Telah turun kepadaku atau telah turun tentang diriku dalam Al-Qur'an ada empat ayat. Fadzakara kisah Kemudian beliau menyebutkan kisahnya. Ya. Di antara ayat yang turun kepada beliau, ya, yaitu ayat mengenai perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu surat Al-Ankabut ayat ke-8. Ya. Beliau mengisahkan waqalat Ummu Sa'din bahwasanya sahabat saat ini dia memiliki seorang ibu yang ibunya ini dia masih musyrikah. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada sahabat Sa'ad yang ketika itu sudah masuk Islam. Alaysa qad takfur? Ya. Wahai Sa'ad, bukankah kau ini telah kufur? Ya. Maksudnya kufur di sini dikarenakan sahabat yang mulia ini meninggalkan agama menyembah berhala. Itu agamanya orang-orang musyrikin. Maka dikatakan oleh ibunya, bukan kau telah kufur? Kemudian dia mengatakan, Alaysa qad amarakallahu bil bir dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kau itu berbuat baik kepada orang tua. Allahi kemudian dia mengatakan la at'amu ta'aman wala ashrabu syuruban hatta amuta. Dia mengancam Eh, putranya sendiri. Wahai putraku, sungguhnya saya tidak mungkin akan makan dan tidak mau untuk minum ya, satu teguk pun ya, sampai saya meninggal dunia. Autakfur atau engkau itu kufur. Ya. Itu engkau kembali dari agama Islam kembali ya, untuk menyembah kepada berhala. Itu agamanya orang-orang musyrikin. Kemudian dia mengatakan, "Fakanu idza aradu ayud'imuha faha." Ya. Dan dahulu ketika mereka ingin memasukkan makanan kepada mulut ibunya itu dengan memaksa. Ya. Fa anzalallahu wasainal insana biwalidayhi husna. Ya. Kemudian turun Sunnah Allah Subhanahu wa taala, "Asainal insana Biwalidai husna." Ya, dalam surat atau bah ayat yang ke-8. Ini asbabun usul dari ayat di atas. Maksudnya asbabun usul ayat di atas ini turun kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketika itu ibunya dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrikah. Kemudian dia mengancam anaknya supaya dia kufur, keluar dari agamanya Nabi Muhammad SAW, keluar dari agama Islam. Ya. Maka di sini seorang anak, ya. dia diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, wasainal insana biwalidayhi husna. Ya. Diperintahkan dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Perhatikan konteks ayat di sini. Padahal ketika itu orang tuanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang musyrikah. Seorang yang kafir. Tapi tetap diperintahkan supaya dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu bagaimana kiranya dengan seorang anak yang dimiliki orang tua yang masih muslim dan muslimah? Apakah dia pantas untuk berbuat durhaka kepada mereka? Ya. Ini tentang ayat di atas. Maksudnya ayat di atas ya, ini menunjukkan bahwasannya ahamiyatu birul walidain. Pentingnya yang namanya birul walidain. Ya. Bahkan kita baca kemarin sekian banyak ayat menunjukkan bahwasannya yang namanya birul walidain itu merupakan kewajiban seorang hamba setelah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka pasti kita dapatkan kewajiban berbakti kepada orang tua itu diletakkan setelah kewajiban yang terbesar itu kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita menjadi orang-orang yang semangat mempraktekkan ayat di atas. Ya. Menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya ya. dan berusaha untuk senantiasa ya, dia mengembirakan kedua orang tuanya. Ini dalil yang pertama. Kemudian beliau rahimahullah itu Al Imam Al Bukhari rahimahullah membawakan adilah yang lainnya yaitu adilah dari hadis yang menjelaskan mengenai pentingnya yang namanya birul walidain. Beliau mengatakan hadasana abul Walid qala hadasana Syu'bah qala Al-Walid ibn Mu'zir akhbarani qala Sami itu Abu Amr Asy-Syaibani yaqul Hadasana sahiba hadhihi dar. Beliau membawakan dengan sanadnya ya. Telah menghabarkan kepadaku Abdul Walid. Ini gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Telah menghabarkan kepadaku Syu'bah. Dan berkata Al-Walid, ya, akhbaroni telah menghabarkan kepadaku Sami itu Abu Amr al syaibani Saya mendengar ya, Abu Amr al syaibani Yakulu. Ya, dia mengatakan Hadasana sahibu hadhihi dar. Telah menghabarkan kepadaku sahibu hadhihi dar. Pemilik rumah ini, ya. Fa'au ama ila dari Abdullah. Kemudian tabi'in terus mengatakan mengisyaratkan dengan tangannya menunjuk rumah sahabat Abdullah. Ya. Abdullah di sini maksudnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Faidah ketika disebutkan nama Abdullah ya, dalam Tobakot dalam jejeran para sahabat maka yang dimaksud Abdullah di sini yaitu Abdullah ini Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat yang mulia. Sahabat yang diberikan rekomendasi untuk mengajarkan Al-Quran. Dan sahabat yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia yang Nabi alaihi wasallam bersabda tentang beliau, waman sarrohu ayakro al-Qur'an radban kama yanzil yakro bikiro ati ubni ibnu umi abdin." Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang dia menginginkan dia senang untuk membaca Al-Qur'an yang masih murni, ya, yang masih basah sebagaimana turunnya, maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an ya, dengan bacaannya sahabat Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wasallam sahabat yang mulia Abdul bin Mas'ud ya, mendapatkan rekomendasi untuk mengajarkan Al-Quran. Yang ketika itu, Nabi Wasallam masih hidup. Ya. Bahkan sebuah riwayat yang lainnya, ketika itu, Nabi Wasallam dan juga sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, ketika itu keluar ya, untuk mengurusi urusan rakyat ketika itu. Maka ketika itu sahabat Umar menceritakan ai melewati ya, sebuah tempat yang di situ ada seorang yang sedang sholat dan membaca Al-Quran. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu waslam berhenti untuk mendengarkan bacaan Quran tersebut ya. sampai selesai. Maka kami pun heran ketika itu, katanya sahabat Umar. Sampai orang tersebut ya. Selesai dari sholatnya Kemudian dia berdoa ya. Di sela-sela dia berdoa Nabi kita alaihi salatu wasalam ya, Mengatakan Sal tu'toh, sal tu'toh Mintalah pasti kamu diberi Mintalah kamu pasti diberi ya. Artinya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam Mengamini permintaan doa orang tadi ya. Maka ternyata orang tadi yang sedang baca Al-Quran dalam sholatnya yang sedang berdoa itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika pagi hari pun sahabat orang mengatakan, sungguh saya akan mengabarkan gembira, memberikan kabar gembira kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tapi ternyata ketika beliau menuju sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, ternyata di sana sudah ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sahabat orang mengatakan, sungguh saya tidak mungkin akan bisa mengalahkan sahabat Abu Bakar Siddiq dalam perkara kebaikan. Ya. Lihatlah bagaimana hati mereka para sahabat. Hati yang bersih, tidak ada yang namanya perasaan hasad. Ketika saudaranya, ketika temannya mendapat kebaikan, maka dia pun orang yang paling bersemangat untuk memberikan kabar gembira. Ya. Seperti kisah yang lainnya, kisahnya sahabat Ubni Mika'ab yang ketika itu beliau diboykot oleh Nabi Shallallahu Wasallam, diboikot oleh para sahabat Nabi Shallallahu Wasallam. Ya. Maka ketika turun ayat yang menjelaskan diterimanya tobat sahabat Kabini Malik ya, atau Ubni, Ubni Mika'ab, ya, e, saya ulangi, yang menerangkan mengenai sahabat Kabini Malik. Ya. Maka ketika itu sahabat Tolhah beliau langsung berdiri dari majelisnya menuju sahabat Ka'ab bin Malik ya. ini menunjukkan hati mereka para sahabat ini hati-hati yang bersih dari yang namanya hasad ini merupakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yakni minal khair dari kebaikan. Maka seharusnya salafiyin, ahlu sunati wal jamaah, kaum muslimin secara umum untuk menjadi orang-orang yang dia senang ketika saudaranya mendapatkan kebaikan. Sebaliknya dia akan sedih ketika melihat saudaranya ditimpa musibah. Ketika saudaranya dia menyimpang dari al-haq, ya, maka kaum muslimin ya, seorang yang beriman dia akan segera ya, mengingatkan saudaranya. Ini hati-hati para sahabat. Tidak ada perasaan tidak ada perasaan yang namanya hasad pada diri mereka. Ya. Ini pada kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau Abdullah bin Mas'ud ya, juga sangat banyak keutamaannya. Ya. Suatu ketika beliau ada yang mengatakan bahwasanya Petisnya Abdullah bin Mas'ud ini petis yang kecil. Dikarenakan digambarkan sahabat yang mulia ini ini tubuhnya kecil. Ya. Maka ada seorang sahabat yang lain mengatakan petisnya Abdullah bin Mas'ud itu petis yang kecil. Ya. Maka Rasul mengatakan, Wallahi, sesungguhnya petisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud nanti di Yomul kiamah itu lebih berat timbangannya daripada Jabalul Uhud. Lebih berat timbangannya daripada yang namanya Gunung Uhud. Ini keutamaan dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Kita baca hadisnya. Beliau mengatakan, itu sahabat Abdullah bin Mas'ud, tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam Ayul amali ahabu ilallah Ya Rasulullah Amalan apakah Yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Ini pertanyaan para sahabat Pertanyaan yang mereka itu menginginkan sebuah kemuliaan Menginginkan sebuah kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertanya dengan pertanyaan ya, Yang mengandung ya, Keinginan untuk berbuat kebaikan Kemudian Rasul menjawab, "Qala as-salatu ala waqtiha." Amalan yang pertama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu salat pada waktunya. Ini amal yang pertama. Kemudian dia mengatakan lagi, "Qultu" saya katakan, summa ayyun?" Kemudian apa setelah itu? Qala thumma birul walidain. Ya. Kemudian setelah itu yaitu birul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini syahidnya para pembahasan kita. Bahasnya birul walidain merupakan amalan-amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan diletakkan setelah hak seorang hamba kepada Robnya. Kemudian amalan birul walidain. Kultu summa ayun. Kemudian apa setelah itu? Ya. Maka Nabi Rasulullah SAW menjawab, Summal jihadu visabilillah. Ya. Kemudian amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala yaitu amalan jihad visabilillah. Ya. Ini mendapat, mendapati urutan yang ketiga yaitu amalan jihad visabilillah. Qala dia mengatakan hadasani bihinna ya. Lawis dadat lawis dadahu lazadani. Ya. Seandainya saya minta untuk ditambah, maka saya akan ditambah oleh Nabi alaihi wasallam. Ya. Namun di sini menunjukkan bahwasannya birrul walidain ya, merupakan sebuah amalan yang sangat besar nilainya. Ya. Bahkan diletakkan setelah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu birul walidain. Hadis ini diriwayatkan oleh Alimam Bukhari ya, dalam Adabul Mufrad dan juga Alimam Muslim ya, dalam Kitabul Iman. Tapi di sini disebutkan ya, bahwasanya tiga amalan ini ya, wahadi salah satu amal allati tadammanat hadil hadis ya, min a'malil bir. Ya. Bahwasanya tiga amalan ini itu amalan solat pada waktunya itu pada waktu yang ya yang mustahabah pada waktu yang disunahkan untuk solat, ya. Dan juga amalan birul walidain ya. dan juga jihad fisabilillah ini merupakan amalan-amalan kebaikan. Man hafaza 'alaiha wa huwa min ahli tauhid ahli akidah as-sahihah. Ya. Maka barang siapa yang dia menjaga amalan-amalan tersebut, maka dia termasuk ahlu tauhid. Ya. Termasuk ahlul akidah as-sahihah. Ini tiga amalan tadi. Yaitu menjaga sholat pada waktunya. Kemudian menjaga yang namanya birul walidain. Dan juga menjaga yang namanya jihad visabilillah. Belum menerangkan satu persatu. Al-amalul awal as-salatu ala waktiha. Amalan yang pertama yang disebutkan di sini yaitu salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Bahwasannya illa wa inna mimma la syakka fihi anna salata ala waktiha afdalul a'mal. Tidak diragukan bahwasannya salat pada waktunya itu merupakan amal yang paling afdol. Ya. Amal yang paling apa? Mulia, paling utama. Wal murad bi salat as-salatu sahihah allati tawafarat arkanuha wa syurutuha wa wajibatuha. Ya. Dan yang dimaksud salat di sini ya, yaitu salat yang benar. Ya. Salat yang terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, ala kaifiyah allati salahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ingat kata-kata di sini yaitu salat ala waktiha yang paling afdol maksudnya salat yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ya. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wasallam dari hadisnya Malik bin Huwairis maksudnya beliau mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini salat yang dimaksud di sini. Bukan dia sekedar salat ya, namun tidak terpenuhi rukun-rukunnya, tidak terpenuhi yang namanya kewajiban-kewajibannya ataupun syarat-syaratnya. Bukan. Tapi salat yang di sini adalah salat yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya. Fahiya afdul a'mal kama warada fil hadisil akhor. Ya. Ini merupakan amalan yang paling utama sebagaimana dalam hadis yang lainnya. Ya. Ahabul a'mali ilallah as-salatu ala waktiha. Ini hadis yang lainnya yang menunjukkan mengenai keutamaan salat pada waktunya. Ya, termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua <clears throat> yaitu amalan birul walidain. Ini syahid dari pembahasan kita ya. Yaitu yang namanya Berbakti kepada kedua orang tua Wabirul walidain kama taqaddam minal faraid wal wajibat allati yajibu ayyakuma biha al ibn dzakaran kana au unta ya. hiyala walidayhi biqadri mayastati ya bahwasanya Birul walidain ini merupakan amalan-amalan yang utama. amalan amalan yang dianjurkan bahkan termasuk kewajiban seorang anak ya, kepada kedua orang tuanya. Ini amalan birul walidain. Zakaron kana au unsa baik dia anak laki-laki ataupun anak perempuan ya. Biqadri ya, sesuai dengan kemampuan anak tersebut ya. Sebagaimana kemarin kita contohkan ya bahwasanya termasuk birul walidin, ya, yaitu jangan sampai kita menyakiti perasaan orang tua kita. Ya. Disebutkan dalam beberapa ayat bahwasanya termasuk bentuk menyakiti orang tua kita yaitu dengan ucapan uf. Ya. Fala takulahuma ufin walatan harhuma, Dan janganlah engkau mengatakan uf. Ya. walatan harhuma dan jangan pula kalian saya membentaknya. Wa qul lahumu qawlan karima. Ya. Dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, yang terpuji. Ya, seandainya uh saja itu sudah termasuk hukukul wali hukukul walidain, terus bagaimana dengan keadaan anak ya, anak-anak sekarang? Termasuk kita yang memiliki orang tua. Apa kita telah mempraktekkan ayat tadi? Tidak pernah mengatakan sama orang tua kita, uh ya. Bahkan sebagian kita yang sampai berani membentak orang tua. Ya. Maka hati-hatilah dari perbuatan yang namanya uququl walidain. Dari perbuatan dosa yang namanya durha kepada kedua orang tua. Ya. Timtisali amrihima fil ma'ruf. Ya. Itu cara kita untuk berbuat baik dengan menjalankan dengan menjalankan perintah kedua orang tua kita selama itu dalam perkara yang ma'ruf. Dikarenakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika itu ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama orang tua kita itu orang tua kita memerintahkan perkara yang ma'ruf ya, maka hukumnya wajib bagi kita. Bahkan ketika itu ya, ada seorang sahabat yang dia itu meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bayakna ya, alal hijrah. Ya. ya Rasulullah, saya itu membayat engkau ya, untuk ikut hijrah bersamamu. Ya. Kemudian dikatakan, apa kau memiliki seorang ayah atau ibu? Ya. Dia mengatakan, sungguh saya telah membuat mereka keduanya menangis. Dengan sebab saya itu minta izin untuk ikut hijrah bersama engkau. Dia mau hijrah, izin kepada orang tuanya, ternyata orang tuanya tidak mengizinkan. Ya. Maka Rasul mengatakan, irji ilaihima, ya. huma kama huma. Rasul mengatakan, maka pulanglah engkau. Buatlah keduanya itu bergembira, tertawa, sebagaimana engkau telah membuat mereka keduanya menangis. Ini menunjukkan amal yang sangat mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis ini lebih utama daripada jihad fisabilillah. Ya. Dikarenakan jihad itu harus dengan izin kedua orang tua kita. Ya. Kecuali mereka melarang tapi dengan perkara yang apa? Tidak ma'ruf. Atau kecuali mereka sudah ada yang mengurusi ya. Maka boleh baik itu untuk berangkat saja. Ya. Kalau itu jihad yang syar'i. I. Ini amalan birrul walidain. Wa fi tanajjabal uuq uquq allati yasi'u bihi ilaihima. Ya, dan juga perintah di sini untuk menghindari yang namanya uququl walidain, durha kepada kedua orang tua. Yasi'u bihi ilaihima itu berbuat jelek kepada kedua orang tua. Ya. Wakam min wasiati fil Qur'anil Karim bidzalika. Dan betapa banyak wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekian banyak ayat ya, yang menjelaskan mengenai perintah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kemarin saya sebutkan ada sekitar tujuh ayat ya, yang sangat jelas, yang sangat gamblang perintah untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Dan pada setiap ayat tersebut, ya, itu pasti disebutkan bahwasanya perintah ihsan kepada orang tua, birul walidain, ya, itu di, diletakkan setelah kewajiban kita ya, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini menunjukkan sangat agung, sangat besar yang namanya ya, amalan birul walidain. Ya. Namun terkadang kita para hadirin yang saya muliakan tidak jarang dari kita yang mereka lupa ya, dengan yang namanya amalan birrul walidin. Ya. Bahkan Rasul pernah mengatakan ya, dalam hadis yang ketika itu diamini oleh malaikat Jibril alaihissalam ya, ketika beliau naik mimbar ketika itu beliau mengatakan rohima furojulin rajulin ya. adraka walam yadhulil jannah sungguh celaka seorang hamba yang dia itu masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Walam yadkhul jannah. Namun dia tidak masuk surga dikarenakan dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau sebaliknya dikarenakan dia berbuat durha kepada kedua orang tua. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.